بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الإمام الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقام الفداه أما بعد semua ikhwan, akhwat, semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari ini yang sangat disayangkan apa penyakit COVID banyak di mana-mana di Indonesia banyak. Di Iran juga banyak. Di semua negara Islam banyak. Dan banyak orang sakit, banyak orang wafat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua orang yang wafat, semua orang yang meninggal dunia. Dan mengatasi kesulitan tersebut dan cepat sembuh semua mereka yang sakit insya Allah dengan doa kita kepada mereka insya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa'ajjil farajahan kita mulai majlis malam ini dengan doa untuk Imam Zaman Ajar تعالى فرجه الشريف اسمع سمع إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله kita sampai surat Al-Mutaffifin. Dan sudah saya eh, apa, eh, kita mulai sebagai muqaddamah dahuluan. Minggu yang lalu dan pembahasan kita sudah selesai tentang asbabun nuzul surat tersebut hmm. dan hadis-hadis tentang surat Al-Mutaffifin tentang kemuliaan dan fadilah surat Al-Mutaffifin. begini bahwa siapapun yang membaca surat Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk keselamatan orang itu dari neraka jahannam dan memasukkan mereka dalam surga tanpa hisab. Dan kita menjelaskan itu maksudnya tanpa hisab kan tanpa hisab. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala meringankan hisabnya. Dan hisabnya tidak sulit untuk orang tersebut. Dan di sebagian riwayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga barang-barang orang yang membaca surat Al-Mutaffifin itu. Tetapi kita harus menjelaskan, bukan maksudnya lahir kita harus apa memperhatikan maknanya, batinnya, dan apa tafsirnya surat Al-Mutaffifin itu. Berarti kita dengan yakin membaca surat Al-Mutaffifin itu dan meminta apa eh, bantuan Allah Subhanahu wa taala yang uh, memperluaskan rizki kita memberi rizki kita. Dan itulah manfaatnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dari barang-barang kita. Itulah juga fadilah untuk surat Al-Mutaffifin. Dan kita sudah menerjemahkan ayat-ayat pertama sampai enam ayat. Ayat apa ke enam minggu yang lalu. Dan sekarang insya Allah kita Eh, meneruskan sampai ayat berapa ayat insya Allah 13. Yang dulu saya membaca ayat-ayat itu insya Allah kemudian kita masuk di terjemahan dan tafsir insya Allah. <clears throat> Jangan terlupa masalah niat kita. Niat kita insya Allah malam ini kepada Imam Muhammad Baqir alaihi salatu wassalam yang eh, bergelar dengan Baqirul Ulum. Dan ibunya Umm Farwah bernama Fatimah Umm Farwah itu. Dan satu-satunya imam yang apa ayahnya dan ibunya sampai kepada Amir al-Mu'minin Imam Muhammad Baqir. Karena ayahnya adalah Imam Zainul Abidin, Imam Sajjad, dan ibunya Fatimah binti Imam Hasan Mujtaba. Berarti dua orang tua beliau adalah putra-putri Imam Hasan dan Imam Hussein alaihissalam.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 Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Itulah terjemahan saja. Berarti saya membaca terjemahan salah satu terjemahan Al-Quran. Walaupun mungkin eh, tidak lengkap terjemahan itu. Karena mutafifin itu sudah diterjemahkan orang yang apa curang itu alladzina idza ktalu 'ala an-nas yastawfun yaitu orang-orang yang apabila apa menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kita sudah menjelaskan dua ayat tersebut. Berarti ayat kedua, ayat ketiga, penjelasan untuk kata mutassifin. Wailun lil mutassifin. Siapa yang mutassifin itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan terjemahan kata mutassifin itu di dua ayat itu. Ayat kedua ayat kita. Berarti masalah itu masalah ekonomi. Barang siapa yang mau membeli sesuatu, mengambil sesuatu dari orang lain, menerima sesuatu. Orang itu memperhatikan masalah itu, barang itu, sesuatu itu harus dipenuhi mengenai apa Uh, takaran atau timbangan. Walaupun satu gerak penting untuk mereka. Tetapi pada waktu yang mau menjual, memberi kepada orang lain. Bagaimana mereka menjual? Mengurangi. Berarti mengurangi dari apa takaran atau timbangan Itulah terjemahan untuk mutasil. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat keempat <clears throat> menjawab kepada mereka. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Berarti di ayat ini apa penerjemah itu sudah menerjemahkan kata yazunnu dengan yakin. Ala yazunnu. Apakah mereka tidak yakin tentang hari pembalasan? Hari yang mereka apa berdiri dan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hari kiamat itu. Liyaumin azim. Kapan waktunya hari itu? Pada suatu hari yang besar. Maksudnya sifat untuk hari kiamat. Yang besar, besar sekali. Kalau kita mau memahami maksudnya besar itu, kita harus membaca ayat pertama, ayat kedua surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di apa ayat pertama surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Itu katanya azim itu yang dipakai untuk hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu sifat untuk kebesaran hari kiamat في آية kedua. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد سموا مركا إيران هذا يا كيامة وانيتا وانيتا حميل أتو هيوان هيوان حميل akan apa jatuh janin mereka. Akan jatuh. Kenapa? Karena azab Allah syadid. Azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu yang sangat-sangat keras itu. Itulah ayat kedua. Surat Al-Hajj. azim ayat kelima di surat al المتفق Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yaumin azim maksudnya hari apa? Yauma yakumun nas li rabbil alam. Hari yang semua manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Hari Untuk apa? Untuk menjawab, untuk hisab. Kita harus berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawab tentang semua perbuatan-perbuatan kita di dunia. Terus, kalla inna kitab al-fujjar lafi Sekali-kali jangan curang. Karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin. Tahukah kamu Apakah sijin itu berarti itulah pertanyaan kepada Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala lahirnya bertanya kepada Rasulullah. Tapi batinnya bertanya kepada semua manusia. Bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah. Rasulullah yakin. Dan keyakinannya paling apa besar keyakinan di alam niat adalah keyakinan Rasulullah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Rasulullah supaya kita memahami, kita memperhatikan masalah itu yang sangat penting. Kitab markum, kitab yang tertulis atau tertulis. Maksudnya si jin itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan dua kata kitabun marfu wailu yauma idzin lil mukadzibin kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan alladzina yukadzibuna bi yaumiddin mukadzibin itu siapa siapapun yang mendustakan hari pembalasan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang uh, melampaui batas lagi berdosa. Atau apa orang-orang yang uh, aniaya, kata itu yang lewat dari atasan-atasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya mu'tadid. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami ia berkata itu adalah dongengan atau dongan-dongan apa orang-orang yang dahulu kata asafir itu jamak untuk kata usturah. Usturah tungannya, dongeng. Dan banyak cerita yang tidak berfakta, tidak berhakikat di dunia nyata. Itulah dongeng. Yang dasarnya, asalnya adalah eh, orang-orang uh, dahulu, orang-orang yang tinggal zaman dahulu. Kita mau menjelaskan makna ayat-ayat tersebut dengan salawat ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita sudah menjelaskan kata mutaffifin itu. Dan sebelumnya kata wail, wail itu maksudnya apa? wailun lil mutaffifin. Maksudnya apa? Kecelakaan. Kita apa menerjemahkan dengan kecelakaan. Kata wail itu ada beberapa tafsir. Sebahagian mufassir menafsirkan kata itu dengan kebinasaan. Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan siapapun yang apa membuat dosa itu. Dan bermaksiat dengan tatbif itu. Orang itu apa diberi kebinasaan Allah Subhanahu akan terhapus akan mati dengan keras di dunia di dunia bukan akhirat karena selanjutnya tafsir itu ada azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berarti tafsir pertama kebinasaan dunia dan azab Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Itulah terjemahan kata wail itu. Dan di sebagian apa riwayat wail itu ditafsirkan dengan lembah dalam atau terdalam di neraka jahanam. Itulah tafsir kedua. Dan tafsir ketiga ada Wail itu salah satu pintu, pintu yang penting untuk neraka jahanam. Dan siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan kepada mereka kata wail, maksudnya mereka akan masuk dari pintu itu ke neraka jahanam secara langsung. Mutafif siapa? Mutafif itu kata dasarnya, huruf dasarnya, huruf aslinya adalah Qafa fa'i. Maknanya qalil. Khafif itu maknanya qalil. Kurang sekali. Sedikit. Itu kata tafif itu. Di bahasa Arab. Dan kalau kita memasukkan tafif itu di apa suatu kerja. Suatu kata kerja. Tatfif itu maksudnya seorang yang mengurangi. Seorang yang mengurangi dari sesuatu. Itulah kata tatfif itu. Dan mutafif itu siapapun yang berbuat maksiat tersebut. Tatfif itu. Dan kita sudah menjelaskan ayat kedua dan ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan maknanya mutafif. Maknanya mutafif. Kita sudah membahas hat تخفیف Allah subhanahu wa ta'ala sudah membahas tentang masalah ekonomi. Kalau seorang mau membeli atau menjual sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita atau memberi tausiah kepada kita. Jangan mengurangi dari sesuatu itu dari harta itu, dari barang-barang itu kepada orang-orang lain. Jangan mengurangi. Itulah maknanya mutafif itu. Dan kita sudah membahas apakah masalah itu khusus ekonomi atau masalah-masalah lain juga termasuk di kata mutafif itu. Kita sudah membahas masalah itu. Masalah itu bukan khusus masalah ekonomi. Semua kerja kita dan semua tugas kita kalau kita mengurangi dari tugas kita. Nama kita juga mutasif. Kalau seorang dokter mengurangi dari kedokteran. Seorang cikgu mengurangi dari pengajaran. Murid mengurangi pelajarannya satu pekerja, petugas mengurangi dari tugasnya, kerjanya. Penjual, pembeli. Semua kerja. Masalah mutafif itu akan dipakai di kerja itu. Dan di sebagian riwayat ada salah satu misalnya untuk tatfif itu dan dosa itu adalah di penghambaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud salah satu penulis wahyu dan penulis Al-Quran. Kita melihat salah satu apa kutabul Quran adalah Abdullah Abdullah bin Mas'ud. Nah, sama beberapa orang lain, salah satu mereka adalah apa Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Thalib salatu wassalam. Mereka duduk di sisi Rasulullah pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu misalnya satu, dua, tiga atau beberapa ayat Al-Quran Rasulullah membaca ayat-ayat itu kepada mereka dan mereka menulis. Itulah apa tingkatnya dan kedudukannya Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang agung. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan siapapun yang mengurangi dari salatnya akan apa masuk di ayat ini. Wailun lil Berarti termasuk di ayat ini Dan kita memahami dengan riwayat ini katanya apa Imam Sadiq alaihi salatu wassalam yang hari-hari terakhir, saat-saat terakhir umur suci beliau beliau mengumpulkan semua kerabat-kerabat. Semua mereka apa berada di sekitar badan Imam Sadiq alaihi salatu wassalam saat-saat terakhir hampir beliau wafat atau syahid. Beliau meriwayatkan satu riwayat yang terkenal. La yanalu syafa'atuna man istakhaffa bisalat. salat Tidak disampaikan syafaat kita kepada orang-orang yang mengurangi dari salat. Itulah riwayat terkenal. Atau seperti riwayat itu tadi, apa ahlul bait ada laisa minna man istakhaffa bis salat. Berarti kalau seorang bertugas, tugasnya terserah mungkin apa tugasnya tentang kerjanya atau tentang ibadahnya, tentang kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tentang semua masalah tugasnya kalau mengurangi tugasnya itu akan termasuk di kata wailun lil mutaffifin. Ada pertanyaan, pertanyaan penting, sangat penting. Kenapa sebagian orang mengurangi? Kenapa? Dosa itu berdasarkan apa? Berdasarkan masalah apa? Dan akarnya di mana? Mungkin kita menjawab karena mereka melihat dirinya seorang cerdas, seorang yang pintar, cerdas orang. Oh, aku seorang cerdas di antara umum. Mungkin itu. Dan kita dengan yakin mengerti masalah itu tidak apa eh, sah dan tidak benar karena kecerdasan kepintaran satu manusia tentang akibatnya tentang apa keuntungan untuk hari akhirat untuk masa depan itulah masalah penting kalau seorang apa menambah hartanya dan tidak memperhatikan untuk akibat harta itu. Husnul akibah, husnul khatimah itu tidak penting untuk dirinya. Orang itu merugi. Atau masalah itu akarnya begini bahwa orang itu tidak menyukai, tidak memperhatikan orang-orang lain. Ada. Di zaman ini ada sebahagian orang yang memperhatikan dirinya. Dan orang-orang lain tidak penting di pikiran orang tersebut. Seperti apa? Seperti misalnya eh, orang-orang Zionis. Bagaimana sekarang pandangan mereka? Orang-orang Zionis sekarang tidak memperhatikan manusia lain. Tidak memperhatikan orang itu. Walaupun orang itu orang Yahudi. Walaupun orang itu orang Yahudi. Tapi mereka mengutamakan. Mengutamakan dirinya atas mereka. Kenapa? Karena mereka yakin orang Zionis itu. Orang yang tinggal di sana. Di tanah suci. Di Palestina itu lebih utama dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada siapa daripada semua manusia walaupun mereka juga beragama misalnya seorang Yahudi tinggal di Malaysia seorang Yahudi tinggal di Iran banyak orang Yahudi sekarang di Iran dan pada waktu yang apa ada demo untuk apa orang eh, orang-orang Palestina di hari Quds itu orang-orang Yahudi juga apa berada di antara masyarakat Islam. Kenapa? Karena mereka orang-orang Zionis tidak memperhatikan orang-orang Yahudi di mana-mana. Tidak penting untuk mereka. Mungkin agar masalah kata mutaffif itu dan tatsif itu dosa ini masalah itu tidak disukai mereka. Atau asalnya di sini mereka tidak percaya Allah subhanahu wa ta'ala apa memberi rizki kepada manusia, kepada hambanya. Mungkin masalah itu akannya di sini. Karena itu mau menambah harta dunia. Mungkin akannya di Semuanya benar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Berarti akarnya dosa itu adalah di hari kiamat. Mereka tidak percaya hari kiamat. Atau tidak berpikir mereka juga akan mati di dunia akhirnya, akhir umurnya. Satu tahun lagi, dua tahun lagi akan mati. Tidak percaya. Tidak menerima kematian itu hak. Kematian itu benar, sah untuk semua manusia. Berarti akarnya di sini. Menurut Allah subhanahu ada di sebagian riwayat. Siapapun yang menyebarkan maksiat itu. Maksiat tasfif itu berarti maksudnya seorang yang mengurangi dari tugasnya. Barang siapa yang menyebarkan maksiat itu di antara rakyat, di antara manusia, pada waktu itu, tanah dan bumi berkahnya akan kurang. Itulah riwayat. Banyak kesulitan masuk di kehidupan manusia. Itulah hasilnya di dunia. Kalau kita sekarang melihat banyak apa musibah di antara kita. Banyak penyakit di antara kita. Banyak masalah. Kekurangan apa harta, kekurangan makanan, kekurangan apa air, kekurangan hujan. Atau kalau kita sekarang keluar dari Malaysia, Indonesia, apa atau negara-negara tersebut yang banyak hujan, semua dunia, semua alam Hujan itu yang nikmat besar Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat kurang. Sangat kurang. Kenapa? Karena banyak maksiat di antara kita. Dan salah satu maksiat itu adalah maksiat ini. Ada satu perubahan perumpamaan di apa bahasa Persia di antara kita di Iran. Kita mengatakan kalau kita memilih sesuatu untuk diri kita, kita harus memilih sesuatu itu yang apa pilihan kita untuk orang-orang lain. Itulah perumpamaan itu. Apa misal itu. Masal itu. Berarti kita harus memperhatikan nasib orang-orang lain dengan pikiran kita. Pikiran kita bagaimana? Pikiran kita, kita memilih satu hal yang terbaik untuk kita. Kita harus memberi yang terbaik untuk orang-orang lain. Walaupun masalah itu adalah sedekah. Kalau kita mau memberi sedekah. Bagaimana kita memberi sedekah? Oh, ada beberapa ringgit saja ada di apa saat saya. Apakah cukup untuk mereka yang miskin? Tidak cukup. Makanan yang tidak baik. Oh, ini sedekah untuk miskin. Ada di pinggir jalan kita memberi kepada orang tersebut. Apakah kita menyukai seorang yang memberi hal itu makanan itu kepada diri kita? Kita sukai kita. Itulah apa masalah yang walaupun di sedekah, walaupun di satu masalah sunnah itu harus terjaga kita oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di apa surat Ali Imran, "Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian apa dudukan bir itu kata bir itu kebal si Allah subhanahu wa ta'ala berarti tingkat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melainkan orang itu mem dari infak secara infak sebagai infak sedekah yang terbaik untuk orang-orang miskin. Ma Apa-apa yang kita menyukai hal itu kepada orang-orang miskin. Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma Di ayat-ayat itu kita mengetahui masalah ini bahwa tentang dosa ini, maksiat ini, kata tatfif itu berarti kekurangan tugas. Saya menerjemahkan kekurangan tugas kita, mengurangi dari tugas kita kepada orang-orang lain. Masalah itu tidak berkaitan dengan agama khusus, mazhab khusus, kaum khusus, orang itu karena seorang bukan Islam kita boleh mengurangi apa untuk orang tersebut tidak boleh kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata nas itu di ayat di ayatnya mana ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون تنسب الأغنية ويل للمطففين آيات كدوة تلونج براتكم الذين إذا اكتالوا على الناس kata nas itu maksudnya tanpa agama, tanpa kaum khusus. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikan apa mazhab mereka apa, agama mereka apa, kaum mereka apa. Orang itu mungkin seorang Habib, mungkin seorang Sayyid, Mungkin seorang yang misalnya ibadahnya lebih agung. Tidak diperhatikan Allah subhanahu wa ta'ala masalah itu. Masalah asli orang itu apakah maksiat itu dilakukan orang tersebut atau tidak. Walaupun di hadapannya seorang bukan Islam, seorang Yahudi mungkin, seorang musyrik. Itulah maksiat. Kita di salah satu sifat untuk orang-orang Islam. Melihat suatu ayat di surat Ali Imran. Ini ayatnya luar biasa. Di apa surat Ali Imran ayat 75 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما Di ayat ini, ayat 75, Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan sebahagian orang Yahudi dari orang-orang lain. Di antara orang-orang Yahudi, sebahagia mereka, sebahagia mereka kalau dijamin. Dijamin misalnya orang-orang Islam. Mereka kalau secara amanat itu diberi sesuatu misalnya satu misalnya beberapa uang itu satu orang muslim memberi misalnya seratus ringgit kepada orang itu. Ketika selesai waktu tersebut, waktu yang ditentukan mereka, orang itu dikembalikan uang itu kepada mereka. Walaupun orang itu muslim. Orang yang apa jamin orang itu Yahudi. Tetapi sebahagian orang di antara kaum Yahudi yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya mereka mereka tidak memperhatikan orang-orang lain. Kenapa? Karena mereka memperhatikan orang yang dari agama dirinya, dari Yahudi, dari seorang kaum Yahudi. Kalau mereka orang Yahudi, mereka memperhatikan dan memberi dan mengembalikan uang mereka secara lengkap. Tapi kalau seorang Muslim mereka berkhianat di amanat mereka. Itulah ayatnya, ayat 75. Tentang masalah amanat. Jangan berkhianat tentang amanat mereka. Jangan berkhianat tentang dosa itu kepada orang-orang lain. Walaupun orang itu bukan Islam. Walaupun seorang musyrik mau membeli sesuatu kepadamu tapi engkau naudzubillah mengurangi dari sesuatu tersebut dan memberi kepadanya itulah maksiat tentang semua manusia ada di antara maksiat kita sudah menjelaskan kepada antum semua kita mempunyai maksiat kabirah dan maksiat sahirah. Maksiat sahirah terjemahannya apa? Maksiat kabilah itu apa? Maksiat kabilah sudah jelaskan oleh kita begini bahwa maksiat kabilah itu semua maksiat yang sudah tertulis di ayat-ayat Al-Quran atau di riwayat-riwayat kita. Itulah maksiat kabilah. Misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan tentang hibah. La yaghtab ba'dukum ba'dah. Itulah maksiat kabirah. Atau bohong. Atau tajasus. Seorang yang mencari apa aib-aib orang-orang lain. Itulah namanya tajasus. Dan itulah maksiat kabirah atau khayanat. Banyak pengkhayanatan. Ada beberapa ayat di surat Al-Anfal tentang maksiat. Itulah maksiat kafir. Sebahagian maksiat yang tidak apa eh, hadis atau ayat khusus untuk maksiat itu, itulah maksiat satu Oke? Okay? Salah satu salah satu maksiat yang besar adalah seorang yang senantiasa bermaksiat saja. Kita yakin maksiat itu, maksiat aktif itu seorang yang apa mengurangi dari tugasnya itu itulah maksiat kabira. Yakin. Karena ayat khusus maksiat itu ada di surat Al-Mutaffifin. Tetapi seorang yang senantiasa maksiat itu ada di kehidupan ini. Orang itu maksiatnya lebih besar dibandingkan dengan seorang yang satu kali, dua kali bermaksiat tersebut. Kenapa? Karena di ayat-ayat إيتو الله سبحانه وتعالى بالفرمان الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون suasana ayat-ayat ini seorang yang senantiasa mengurangi tugasnya, mengurangi harta orang-orang lain, hak orang-orang lain. Itulah senantiasa Kata yukhsirun itu berarti apa? Senantiasa dan eh, maksiat itu selalu berada di kehidupannya. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala mau mengontrol hamba-hambanya. Bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya masalah dan maksiat itu mengingatkan hamba-hambanya dengan kata hari kiamat. Ala yazunnu ulaika annahum ma'busu. Apakah mereka tidak yakin tentang hari kiamat itu, hari pembalasan itu? Hari yang mereka semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu karena itu salah satu alat pengalatan yang bermanfaat untuk hati kita. Hati kita yang kadang-kadang mati, kadang-kadang lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Salah satu obatnya adalah perhatian kepada kepada hari kiamat, kepada kematian karena itu kita apa membaca fadilah yang seorang yang mengikuti jenazah itu. Walaupun tujuh langkah. Tujuh langkah. Orang itu mengikuti jenazah itu sangat berpahala di sisi Allah. Kenapa? Karena orang itu ketika melihat jenazah itu apa mengatakan kepada dirinya, kepada hatinya, oh itulah kesempatan orang yang mati. Kesempatannya di dunia sudah selesai. Tapi kesempatanmu, kapan waktunya? Berarti itulah perkataan kepada dirinya, kepada hati dirinya. Dengan masalah itu, orang itu memperhatikan semua amal dirinya. Wahai manusia, engkau juga akan apa masuk di kuburan. Engkau juga akan mati, akan bapa. Dengan kata-kata tausiah. Berarti itulah tausiah yang aku. Dari ahlul bait. Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena itu, seterusnya maksiat itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tausiah kepada hamba-hambanya. Ala yazunnu ulaika. Itulah tausiah. Itulah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada seorang yang apa uh, yakin atau mengira pada hari kiamat. Berarti siapapun yang percaya hari kiamat orang itu tidak bermaksiat. Tidak akan bermaksiat. Tatsif itu. Di ayat-ayat ini, ayat ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla inna kitab al-fujjar. Sesungguhnya buku dan buku amal orang-orang fujjar itu. Kita sudah menjelaskan. Kata fujjar itu jamak untuk fajir. Seorang yang durhaka. Seorang yang berbuat zalim kepada orang-orang lain. Fujar itu buku amal mereka adalah dalam situ. Berarti jin itu berbeza dengan apa buku amal orang tersebut. Sijin itu apa? Sijin itu kata aslinya sijini, sijin, penjara. Di bahasa Arab itulah penjara. Dan sebagian mufassir menerjemahkan sijin itu penjara yang sulit atau satu tanah satu apa e, tempat di dalam neraka jahanam di akhirnya neraka jahanam itulah namanya sijin sebagian mufassir menafsirkan itu neraka maksudnya sijin itu neraka jahanam saja api neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ah, meletakkan buku amal orang-orang zalim di sana. Dan semua uh, ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita jika buku amal untuk kita. Jika tulisan. Tulisan pertama, tulisan pribadi. Tulisan semua manusia masing-masing Misalnya, saya seorang yang mempunyai buku amal khusus. Orang tetangga saya juga buku amal khusus. Berarti setiap manusia mempunyai buku amal khusus dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi buku itu kepada uh, orang itu hari kiamat. Kalau mereka orang jahat, tangan kiri. Kalau seorang baik, tangan kanan. Itulah kita melihat ayat-ayatnya di sur banyak surat. Salah satu suratnya adalah surat Al-Isra. Yang kedua adalah buku amal untuk semua umat, semua kaum. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu ummatin tud'a ila kitabihal yaum. Berarti di ayat ini surat Al-Jasiyah, ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hari kiamat kita memanggil satu kaum dengan buku amal mereka. Berarti buku itu khusus kaum tersebut. Bukan satu orang, bukan dua orang saja kaum itu mempunyai satu buku khusus. Dan di ayat ini, seperti ini, di surat Al-Mutaffifin, kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dan menulis amal semua manusia yang durhaka, semua manusia yang jahat di satu buku. Berarti buku ini buku yang apa penuh amal semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang jahat. Itu namanya sijin itu. Dan orang-orang baik namanya iliyin. Berarti kita membagikan tiga buku untuk satu orang, untuk satu kaum dan untuk semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di sebagian riwayat misalnya salah satu riwayat dari Imam Baqir alaihi wassalam بليو برسبتا السجين الأرض السابعة وعليون السماء السابعة سجين إتو عدله أبا آه، بومي كي أبا توجو بومي كي دان إليون إتو عدلة لانجي كي Dan e, maksudnya, maksudnya tingkat yang terdalam, yang terakhir di dunia adalah siji dan tingkat yang tertinggi adalah illiyun itu. Waktu kita sudah selesai dan satu hal terakhir Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ويل يومئذ للمكذبين ayat 10 surat Al-Mutaffifin berfirman masalah ini bahwa akibatnya orang-orang yang mengurangi tentang masalah ekonomi atau tentang masalah itu. Karena masalah eh, itu mutafifin itu salah satu pengkhianatan untuk orang kepada orang-orang lain. Itulah pengkhianatan. Berarti kalau seorang bermaksiat mutafif itu tatfif itu sebenarnya orang itu berkhianat kepada harta orang-orang lain atau kepada hak orang-orang lain atau kepada apa waktu dan umur orang-orang lain itu. Itulah khayanat, pengkhianatan. Kan Akibatnya apa? Akibatnya orang itu akan mendustakan hari kiamat Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 10, Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Wailun yawma Karena mereka tidak percaya hari kiamat itu. Yang berbuat maksiat tersebut di kehidupan dunia. Waktu kita sudah selesai dan ada beberapa hal insya Allah nanti kita akan masuk di hal-hal tersebut. Eh, seperti masalah itu apa hakun nas itu hakun nas masalah penting karena itu pengkhianatan itu tentang hakun nas salah satu hakun nas adalah seorang yang mengurangi dari harta orang-orang lain karena itu kalau saya, saya menjual sesuatu kepada orang lain sebenarnya itulah milik orang-orang mereka milik mereka hak mereka dan saya tidak memberi hak mereka secara lengkap. Berarti itulah hakunas itu. hakunas itu yang sama sekali tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena itu kita membaca di sebagian riwayat kalau seorang apa memasukkan harta itu, harta haram itu di keluarga. Hasilnya apa? Hasilnya mungkin anak-anaknya mendustakan hari kiamat. anak anaknya apa senantiasa maksiat. Maksiat itu satu kebiasaan di antara keturunan-keturunan orang tersebut itu. Mungkin orang itu orang yang lahirnya orang eh, apa eh, sukses, orang yang eh, baik lahirnya. Tetapi Hakun nas itu kalau masuk di kehidupan, di keluarga, di makanan keluarga, akibatnya di kehidupan, di keturunan-keturunan orang itu atau di anak-anak orang tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan maksiat itu dari kita dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk khidmah kepada semua manusia, semua bangsa, dan uh, terutama orang-orang muslim. InsyaAllah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Rabani atas jalasah pada malam ini. Baik, insyaAllah uh, ruang soal jawab kita boleh mulakan jika sesiapa ada soalan. Jadi siapa, ingin, siapa yang ada soalan bolehlah bertanyakan terus uh, kepada Ustaz Rabani. Mikrofon juga telah pun dibuka. Uh, ataupun boleh tuliskan di ruangan chat dan insyaAllah anda boleh membacakannya. Dipersilakan sesiapa yang ada soalan. Uh, Ustaz Sarabani, saya ada satu soalan. Ya, silakan. Okey, baik. Uh, tadi ada disebutkan eh, riwayat dari Imam Sadiq yang di hujung usianya berkata tidak disampaikan syafaat, eh, syafaat kita dari orang yang mengurangi solat. Uh, jadi persoalan saya, uh, bagaimana apa yang dimaksudkan dengan mengurangi solat sama ada uh, solatnya itu tidak khusyuk ataupun uh, uh, ada solat-solatnya tertinggal? Ya, bukan maksudnya khusyuk itu. Bukan maksudnya tertinggal orang itu. Banyak orang yang tidak salat sama sekali. Maksudnya bukan mereka. Seorang yang mengutamakan sesuatu daripada salat. Itulah maksudnya. Misalnya, saya beri contoh. Ada seorang yang menonton film, televisi. Atau mendengar lagu, mendengar musik misalnya mendengar Quran <laughs> waktu salat sudah waktu salat tapi orang itu meneruskan kerjanya walaupun orang itu memahami sudah waktu salat tapi tidak salat berarti orang itu mengutamakan satu musik satu kerja satu penjualan pembelian dengan apa dengan salat Itulah masalah penting. Maksudnya jelas? Jelas Ustaz, afwan. Jelas. Ya. Eh, oh. Bukan maksudnya di Ada sebagian eh, apa eh, persoalan. Saya sudah eh, melihat satu persoalan kepada Imam Khomeini. Begini bahwa kalau saya salat secara forada, secara tunggal. Saya sendiri salat itu. Uh, tanpa jamaat itu. Pada waktu itu saya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya khusyuk dalam salat. Tetapi secara jamaat itu akan hilang perhatian saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sholat? Itulah pertanyaan kepada Imam Khomeini. Bagaimana jawaban Imam Khomeini? Imam Khomeini menjawab kepada si orang begini bahwa engkau harus jamaat. Walaupun lahirnya di apa salat sendiri itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lahirnya begini. Kenapa? Itulah jawabannya Imam ini begini. Yang dilanjutkan dengan kata ini. Kenapa? Karena itulah nasihat setan kepada manusia yang sendiri salat itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kita dengan salat jamaat. Yadullahi ma'al jamaah itu setan itu mungkin apa memberi keuntungan, keuntungan yang lahirnya baik kepada kita. Tapi batinnya menjauhkan kita dari hakikat dan fakta salat. Dari batinnya salat. Kalau seorang mengutamakan satu hal dari salat. Lahirnya satu hal yang biasa, tidak apa-apa. Tapi batinnya orang itu kadang-kadang jauh dari salat itu. Dari fakta salat. Dari batin salat. Batin salat itu apa? Apakah khusyuk? Kita belum tahu. Mungkin mak mungkin itulah kemungkinan. Mungkin maksudnya batin salat adalah khusyuk. Mungkin kita harus memperhatikan dan mengutamakan salat itu atas semua sesuatu. Kenapa? Dalilnya karena Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang kita mendengar suara apa suara azan itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk salat. Memanggil. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapapun yang mengutamakan sesuatu atas salat itu, sebenarnya orang itu tidak memperhatikan kepada Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa filosofinya. Oke. Okay. Syukran Ustaz atas eh, penjelasan itu tadi. Di sini ada satu soalan insya Allah Anda boleh bacakan. Eh, di dalam ayat wilayah surah Al-Ma'idah ayat 55, orang yang mengeluarkan zakat sambil rukuk dimaksudkan adalah Imam Ali. Benarkah pendapat yang mengatakan perbuatan tersebut juga dilakukan oleh para maksumin yang lain? Mohon penjelasan Ustaz. Syukur. Berarti maksudnya apa? Maksudnya eh, masalah itu pada apa di ruku di keadaan ruku memberi zakat yang dilakukan oleh sebahagian maksumin selain Amirul Mukminin. Maksudnya begini? Uh, ya, saya rasa maksudnya begini, uh, zakat yang dilakukan oleh Amirul Mukminin itu juga turut dilakukan oleh para maksumin yang lain. Adakah adakah para maksumin yang lain juga melakukan begitu? Okey. Eh, masalah itu kita harus apa menjelaskan masalah itu bahwa satu masalah sudah terjadi di sejarah. Sudah terjadi di sejarah. Apakah Allah, itulah pertanyaan penting. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan sejarah itu? Yang Amir Al-Mu'minin memberi zakat, memberi sedekah kepada orang-orang miskin itu. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tentang cerita itu. Apakah maksudnya begini bahwa semua manusia dalam keadaan ruku harus memberi zakat kepada orang-orang miskin? Tidak. <laughs> Bukan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala masalah itu. Berarti satu keutamaan orang-orang mukmin adalah pada waktu yang salat dalam keadaan ruku memberi zakat. Karena itu semua maksumin, semua orang-orang suci, semua ahlul baik senantiasa memberi zakat dalam keadaan rukun. Bukan maksudnya Allah Subhanahu wa taala masalah itu. Allah Subhanahu wa taala di ayat itu menceritakan satu cerita. Satu masalah yang di sejarah tentang Amir Al Munin dalam keadaan ruku yang sudah terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mau menunjukkan kepada umum wali kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, orang tersebut yang di keadaan ruku memberi zakat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala begini bahwa yang menentukan Amir al-Mu'minin sebagai wali semua bangsa Islam. Bukan maksudnya cerita itu. Bukan maksudnya keutamaan itu. Masalah itu, perbuatan itu. Bukan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan siapa yang layak untuk jadi wali semua muslim. Siapa yang layak? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang itu. Orang itu apa? Siapa yang orang itu? Orang itu yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan cerita yang sudah terjadi di sejarah. Berarti maksudnya Allah Subhanahu wa taala masalah itu. Karena itu tidak ada masalah itu di perbuatan ahlul bait sama sekali. Saya beri contoh lain. Saya beri contoh lain. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya di masalah mubahala. Di masalah mubahala mau menceritakan apa satu cerita orang-orang yang apa menghadapi orang-orang Kristen Siapa yang mereka? Rasulullah sama Amir al-Mu'min, sama Fatimah Zahra, sama Imam Hasan dan Imam Hussein. Mereka berarti berarti itu salah satu sejarah, satu hal yang sudah terjadi di sejarah. Hasilnya apa? Mereka sudah menyesal, sudah gagal di hadapan Ahlul Bait. Berarti maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari sejarah itu masalah itu. Masalah mubahlah yang apa tidak terjadi di sejarah itu. Masalah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai ahlul baitnya kepada maksudnya begini. Bukan maksudnya ketika kita misalnya mau apa menghadapi orang-orang musuh, kita harus mengumpulkan kerabat-kerabat kita keluarga kita di hadapan mereka. Bukan maksudnya. Itulah sejarah yang Allah subhanahu wa ta'ala mau mengeluarkan satu hal, satu manfaat dari sejarah itu. Untuk kita. Dan betapa baik kita آغا دي ayat كتو آيات surat al-maidah المائدة إنما Allah wa rasuluhu kita mengatakan satu dua masalah. Ya, eh, insya Allah enak. Masalah yang sangat penting di sejarah di antara para mufassir. Para mufassir apa menceritakan cerita itu yang sudah terjadi oleh Amir al-Mu'min Ali bin Abi Thalib alaihi Tetapi kadang-kadang kita melihat kebencian terhadap Amir al-Mu'minin di antara sebagian mufassir. Sangat disayangkan. Di tafsir Fakhr Razi yang bernama tafsir Al-Kabir kita melihat di bawah ayat 55 surat Al-Ma'idah beliau Fakhr Razi menceritakan 20 asbab nuzul untuk ayat tersebut. La ilaha illallah. Berarti dengan 20 asbab nuzul untuk ayat tersebut mau apa? Maksudnya apa? Maksudnya asbab nuzul hakiki yang benar akan hilang. Itulah maksudnya Fakhrul Razi. نعوذ بالله نستجير بالله يعني دو تا ترس كتاب دن که اسباب النزول نزول أنت أمير المؤمنين تو امیر المؤمنین دی باوه آیت ترس بود تفسير تفسیر الکبیر دی فخر رازی تفسير که امپاد اسباب النزول نزول که oleh Fakhr Razi yang diceritakan untuk Amir al-Mu'minin yang memberi sedekah di salat, di keadaan ruku, sedekah kepada orang miskin. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut. Itulah asbabun nuzul ke belas di pandangan Fakhr Razi. Apakah itu seorang jujur? Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa tersebut, dari maksiat tersebut yang mengingkari hak, yang mengingkari kebenaran. Dan hakikat dan fakta sejarah untuk hawa nafsu. Masalah itu masalah penting. Yang kedua, masalah kedua yang sangat baik itu juga uh, seterusnya Amir al-Mu'minin yang memberi sedekah di keadaan ruku dalam salat kepada orang miskin itu eh, ada di sejarah seterusnya itu sebahagian sahabat sebahagian sahabat yang mungkin tidak baik saya menamakan nama mereka dalam kelas tafsir ini eh, mereka memberi sedekah, senantiasa memberi sedekah. Ada beberapa apa uh, sedekah yang sudah terjadi di keadaan ruku mereka, tapi secara ria, bukan ikhlas. Itu seperti Amir al-Mu'minin yang senantiasa penuh ikhlas. Puncak ikhlas itu yang pertama dengan ikhlas memberi sedekah itu. Tapi orang itu sahabat itu memberi cincin. Beberapa cincin di keadaan buku dalam salat. Tapi secara ria itu. Untuk apa? Untuk apa menarik perhatian Rasulullah dan menarik apa perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita apa yakin innamal a'malu bin niyat amal kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala apa dengan niat kita. Kita harus kalau niat kita, niat ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ah, amal kita. Kalau niat itu niat dia menghapuskan amal kita dan apa jadi amal kita jadi apa maksiat karena secara ria sudah dilakukan. Oke, okay. Afan. Makasih. Ada persoalan lagi atau? Syukran Ustaz atas penjelasan. Uh, adakah Ustaz mahu menjawab lagi satu persoalan terakhir malam ini ataupun di, dipanjangkan kepada grup WhatsApp? Betul, betul. Okey, jadi jadi anda bacakan satu so soalan lagi ya, terakhir untuk malam ni. Betul. Baik. Uh, salam Ustaz, di hari kiamat kita berdiri di hadapan Allah. Uh, mohon penjelasan macam mana dan bagaimana. Kita belum tahu. Karena belum mati, kita belum wafat. Itulah kait itu yang saya sudah menjelaskan masalah itu untuk masa depan. Kalau kita mengetahui, misalnya dengan sebahagian ayat, sebahagian riwayat, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berdiri? Di surat Al-Fajr kita membaca wajaa rabbuka wal malaku Akan datang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat barisan-barisan. Uh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala apa sama malaikat itu di barisan-barisan Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan datang? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan misalnya di luar satu tempat yang masuk di antara mereka? Berarti itulah batinnya dan masalah itu di luar pikiran manusia, di luar otak manusia. Dan kalau kita mau menjelaskan masalah itu bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di <clears throat> sebagian apa saya pernah mendengar begini bahwa seorang yang salat seorang yang salat salatnya bagaimana bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia bagaimana berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat begitulah orang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. <laughs> Kalau seorang misalnya dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan keadaan rindu hati, berdiri salat, memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat juga orang itu berdiri secara ikhlas secara seorang hamba hakiki berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan siap untuk hisab Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang sombong, seorang yang secara ria atau tanpa perhatian salat, cepat-cepat mau salat di dunia. Di akhirat juga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan orang itu dengan balasan itu. Karena orang itu di dunia tidak memperhatikan salat. Tidak berdiri secara layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhirat orang itu akan menyesal. Itulah banyak masalah tentang apa caranya. Tapi hasilnya begini. Itulah masalah gaib itu. Masalah masa depan informasi kita tentang hari kiamat kurang sekali. Dan informasi kita oleh sebahagian ayat, sebahagian riwayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik ibadah kepada kita. Memberi taufik khidmah kepada kita. Dan memberi ikhlas ibadah kepada kita semua. بحق محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عليه عليه الصلاة والسلام عفوا terima kasih banyak wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Sarabani. uh, eh, satu ni? perbahasan yang menarik. apa ni nak tanya, apa ni dari kabar dari Kom ni, dari Iran. Uh, bagaimana ni, apa ni COVID ni. Uh, di Iran dah ada buat apa? Udah ada vaksin tu macam mana kalau apa ni ahli ahli apa alul baik di sini uh, nak membeli vaksin tu apa ni Iran dah bersedia ke jual dah ada jual uh, untuk luar negara ya eh, <laughs> itulah eh, persoalan yang luar apa pembahasan kita tapi satu minit, dua minit saya menjelaskan masalah itu vaksin iya, yang dibutuhkan bangsa Iran hmm? sangat disayangkan sekarang oleh pemerintahan Iran eh, hmm? yang impor dari luar Iran. Padahal kita mengetahui di Iran sudah dibuat beberapa vaksin yang luar biasa. Dan vaksin yang pertama adalah Co-Iran Barkat namanya kalau antum search dan cari di <clears throat> apa internet katanya ko Iran Barkat ko ko Iran Barkat itulah namanya vaksin yang dibuat Iran dan hmm. kita uh, dua minggu yang lalu tiga minggu yang lalu kita melihat rahbar Iran pemimpin Ayatullah Said Ali Khamenei sudah memakai vaksin itu dan vaksin yang uh, apa milik Iran. Eh, karena itu kita eh, kalau mencari keuntungannya dan eh, keutamaannya vaksin itu lebih lebih dari apa uh, 93 93 persen itu yang jamin vaksin itu oleh vaksin itu dan eh, berarti lebih kuat dibandingkan dengan semua vaksin di alam nyata. Dan lebih baik dibandingkan dengan semua vaksin di dunia. Dan vaksin itu sekarang melawan dan eh, apa eh, tidak eh, apa eh, lemah di hadapan apa itu virus delta itu virus apa yang lebih maju dibandingkan virus corona dulu. Sekarang virus maju itu virus delta dan eh, orang-orang ahli eh, apa vaksin di Iran sudah mengatakan vaksin ke Iran berkat itu melawan dan apa eh, melawan apa virus delta dan virus delta itu tidak akan masuk di badan seorang yang dipakai waksen tersebut. Seperti itu banyak eh, ya, apa masalah yang kita eh, mau mem, eh, bisa membahas tentang masalah-masalah tersebut. Tetapi masalah asli kita di Iran sekarang sangat disayangkan adalah pemerintahan Iran. Pemerintahan Iran yang perhatian mereka kepada Barat, kepada orang-orang yang berada di apa Amerika, Inggris dan Perancis dan mana-mana di Barat. Mereka yang kesulitan kita yang sekarang di Iran dan uh, eh, insya Allah akan selesai setelah 20 hari lagi <laughs> insya Allah akan selesai pemberitaan ini yang banyak kesulitan mereka memasukkan di antara rakyat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengatasi semua kesulitan di antara eh, rakyat Islam bukan Iran saja. Semua bangsa Islam insya-Allah semua kesulitan mereka akan hilang. Virus-virus apa virus-virus dan penyakit-penyakit seperti ini penyakit eh, ini insya-Allah akan jauh dari bangsa Islam bahkan semua manusia bukan Islam saja. Dan eh, masalah penyakit asli kita bukan penyakit lahir, penyakit batin yang kita jauh dari kebudayaan Al-Quran, kebudayaan Al-Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengobati penyakit itu, penyakit batin, penyakit hati kita. Hati Muhammadin wa Ali Muhammad. Itulah doa kita terakhir. Afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz uh, Rabbani atas penjelasan tentang soalan terakhir itu tadi. Baik, uh, syukran kepada semua para hadirin. Uh, syukran Ustaz Rabbani uh, perbahasan yang menarik uh, untuk malam ini. Jadi untuk mengakhiri kelas pada malam ini, jika tidak keberatan, bolehkah Ustaz Rabbani membacakan doa sebagai penutup? صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا وجرحانا بالقرآن اللهم ارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا بالقرآن اللهم سلم مسافرينا بالقرآن وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشياعه وأتباعه بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين بالقرآن واخذل الكفار والمنافقين بالقرآن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran diucapkan kepada Ustaz Sarabani atas uh, bacaan doa sebagai penutup untuk malam ini dan syukran juga kepada semua para hadirin yang masih bersama sehingga ke saat ini. uh, insyaAllah uh, didoakan kepada semua insyaAllah supaya sentiasa uh, selamat daripada uh, wabak pandemik ini jadi insyaAllah kita tutup kelas kita pada malam ini dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.